Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan mengenai na'am barakallahu fikum al-lafdhu al-'am kemudian juga at-takhsis. Naam. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-130 itu ya. Ya kan? Atas itu kan? Na'am barakallahu fikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah, kemudian mu'allif berkata, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, itu kan? Naam. Wa aqsu wa aqsu ista'mil yakun sawaba. Naam, maksudnya dan lawannya di sebaliknya, na barakallahu fikum, maka gunakanlah. Maka gunakanlah yang maksudnya untuk mentaksis itu pun nanti benar. Maksudnya apa? Maksudnya mengkhususkan as-sunnah dengan Al-Qur'an. Maksud di dalam as-sunnah umum Kemudian di dalam Al-Qur'an khusus itu juga benar itu kata beliau. Kita lihat Al-Qismur Rabi' pembagian keempat, taksis sunnah bil kitab. Mengkhususkan dalil yang masih umum di dalam as-sunnah dengan Al-Qur'an. Wahada qalilun jiddan sedikit sekali. Ini sedikit sekali ya. Wa masalu lahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi mereka mempermisalkan mengenai kaidah tersebut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Artinya aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia hingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan agar mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan mereka sampai menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, perhatikan situ. Faqaulu annas, ucapan annas umum enggak? Umum. Semua manusia. Hada 'amun yashmal kullan nas. Ini umum, mencakup seluruh manusia. Paham enggak? Al-Yahud wan Nasara wal mulhidin wal musyrikin, orang Yahud, orang Nasara, orang mulhidin yang tidak punya agama ilhad ateis dan misalnya wal musyrikin dan orang musyrikin. Waqad khussisa hadzal hadis bima jaa fi qouli ta'ala namun hadis ini ternyata dikhususkan dengan apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun Perangilah mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman terhadap hari akhirat dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan perkara yang Allah telah haramkan dan yang Rasulullah haramkan dan orang-orang yang mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahlul kitab al-yahud wa nasara sampai kapan diperanginya hatta yu'tul jizyah hingga mereka na'am barakallahu fikum mau dimintai jizyah jizyah semacam upeti na'am denda Paham ya? Pajak itu senangnya ya. An yadin dari tangan wahum sahirun dalam keadaan mereka hina. Jadi mereka tinggal itu biarkan saja. Tapi mereka harus bayar pajak atau upeti tadi itu. Paham ya? Dalam keadaan mereka direndahkan, dihinakan. Nah, itu aslinya. Nah, ini juga dalil termasuk bahwasannya yang dimintai pajak itu aslinya bukan kaum muslimin. Paham ya? Oleh karena itu untuk masalah pajak para ulama pun menyebutkan termasuk bentuk kedzaliman. Bangun di tanah sendiri, punya rumah tanah sendiri kok suruh pajak. Ya enggak? Kecuali kalau kita tanah orang lain numpang nyewa lain lagi. Tanah-tanah sendiri, bangun di situ, nanti ada pajak per tahun. Ya enggak? Seperti itu. Allah mustahil Motor-motor sendiri juga aslinya. Ya enggak? Sudah dibeli dengan uang motor-motor sendiri suruh pajak juga. Ya enggak? Nah, cuman kita nggak bisa mengelak itu dosanya bukan kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mustahil Kita nggak bisa ngelak. Kalau ngelak mungkin motornya disita. Ya enggak? aslinya kalau kita perhatikan sunan naluri, kalau udah beli kita kasih uangnya motornya ke kita, milik kita bukan? Sah kan? nggak perlu pajak-pajakan aslinya. Cuman yang ngatur itu mereka. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa karena mereka undang-undangnya bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahumma musta'an sallallahu an yahdiyahum. nam Seperti itu. Paham soal ini ya? Eh, jadi yang di dalam hadis-hadis akan umum perangi semuanya. Mau bayar pajak nggak bayar pajak perangi. Tapi ternyata dalam ayat disebutkan diperangi sampai mereka mau mengeluarkan pajak atau upeti tadi itu. Berarti kalau bayar pajak atau upeti sudah nggak diperangi. Paham? Ya? Dibiarkan itu istilahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Falam yakul hatta yashhadu an la ilallah. Mereka enggak eh, dikatakan di situ hingga mereka mau bersaksi eh, la ilaha illallah. Idan hadil ayah khususat hadal hadis. Nah, khususat hadal hadis. Jika demikian jika demikian berarti ayat ini mengkhususkan hadis ini. Hadis yang umum tadi dikhususkan oleh ayat ini. Paham maksudnya ya? Insyaallah ya. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Dikit lagi, misalnya akhir tentang yang lain, Karena min tu syurut bainan nabi bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy fi sulhul Hudaybiyah. Perhatikan, dahulu termasuk syarat-syarat yang diletakkan antara Rasulullah dan orang Quraisy pada sulh Hudaybiyah karena Hudaybiyah itu Rasulullah awalnya mau umrah. Umrah Hudaybiyah dihalang-halangi kalau mau umrah tahun depan katanya. Sekarang enggak boleh umrah. Nah, kalau mau umrah tahun depan itu pun masuk enggak boleh bawa senjata Nah, kemudian kalau orang-orang kita yang selama nah kalau setahun itu orang-orang kita yang bersama kalian dibalikkan lagi. Tapi orang-orang kalian bersama kita nggak dibalikkan. <laughs> Dan itu syaratnya sangat dolim aslinya. Cuman Rasulullah bersabar. Karena dibalik itu memang nam termasuk apa termasuk dibukakan kemenangan fath Fathul Hudaybiyah. Paham ya? Fathul Hudaybiyah itu dalilnya dalam surat al fathah itu. Jadi surat al fathah itu menjelaskan tentang kemenangan Hudaybiyah. Adapun Fatu Mekah yang idza jaa nasrullahi wal fath itu Fatu Mekah. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Rasul yang dikarang oleh al Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sana kisahnya panjang lebar itu. Jadi ketika Hudaybiyah Rasulullah sudah mau masuk mau umrah itu. Nah, dihalang-halangi enggak boleh umrah. Kalau umrah tahun depan katanya. Akhirnya ada yang namanya umratul qada. Rasulullah umrah 4 kali aja, Rasulullah 4. Umrahnya 4 kali. Umratul Qadha, Umratul Hudaybiyah dibatalkan tadi, Umratul Qadha, Umratul Jirana, sama Umratul Wada. Ada empat itu. Hajinya sekali tak hajil wada. Kamu misalnya ya, bisa dilihat dalam Al-Fusul di sana insyaallah panjang lebarnya mengenai kisah nabawiyah tersebut. Naam. Kita lihat termasuk bentuk atau nah, termasuk syarat daripada yang Rasulullah sepakati dengan orang Quraisy kepada sulh Hudaybiyah anna man ja'a minal musyrikin musliman raddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim nih liciknya mereka. Kalau ada orang yang datang dari kalangan musyrikin masuk Islam bersama Rasulullah suruh balikkan. Jangan diterima, balikkan ke kami katanya. Ini liciknya mereka. Nah, tapi kalau ada yang dari kaum muslimin ke sana enggak boleh apa enggak dibalikkan sama mereka. Biar sama mereka maksudnya. Berarti adil enggak ini? Enggak adil, enggak adil ini. Paham belum? Kalau ada orang musyrikin bersama Rasulullah masuk Islam suruh balikkan lagi, jangan diterima. Orangnya tadi Orangnya itu dibalikkan ke orang sama kaum muslimin dan diterima gitu loh maksudnya. Orang musyrikin, orang kafir Quraisy kok datang ke Rasulullah masuk Islam, jangan diterima. Suruh balik lagi ke kepada kaum musyrikin. Tapi kalau orang-orangnya Rasulullah maksudnya orang muslimin gabung sama mereka, yang sudah diambil sama mereka, enggak dibalikkan ke kaum muslimin. Paham belum? Eh, adil enggak ya ini berarti? Enggak adil. Tapi sabarnya bukan main, kita lihat. Wa hadha yashmal rijal min Ini kan umum. Intinya laki-laki atau perempuan kalau sudah kalau dari dari kita dari musyrikin ke, ke kalian balikkan lagi. Laki-laki perempuan balikkan lagi. Tapi summa anzalallahu taala kemudian Allah taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun fantahinuhunna Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kaum mukminat, wanita mukminat yang mereka itu muhajirat hijrah, fantahinuhunna ujilah mereka. Allah a'lam biimanihin. Allah taala lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, tapi kalau benar-benar yakin kalian yakin mereka itu mukminat, fala tarji'uhunna ilah kufar. Jangan sekali-kali kalian kembalikan ke orang kufar. Berarti yang pertama tadi umum tadi kan, ini khusus. Jadi walaupun mereka balik, jangan dibalik, mereka minta balik dan balikkan, kecuali yang lainnya. Kalau perempuan yang sudah mukminah, hijrah jangan dibalikkan orang kufar lagi. om ya? Tapi kalau laki-laki urusannya. Dalam artian balikkan ke masalah. Om belum? Nah, seperti itu. Jadi ini kan fal khusus, enam. Nah, fal khususatun nisa. Di dalam ayat itu makhsusan atau khususatun nisa. Ayat ini makhsusan perempuan. Yang dikhususkan adalah perempuan. Fala yadkhulna fit syarat tidak masuk dalam syarat. Syaratnya dibalikkan itu kalau berarti kalau laki-laki atau perempuan-perempuan yang tetap musyrikah dibalikkan. Tapi kalau sudah mukminah, diuji dulu kok mukminah, jangan dibalikkan kepada orang kafir. Walaupun itu syaratnya mereka. Paham belum? Nah, wallahu musta'an. Wa fi hadzal misal dalilun Babi hadal misal dalam contoh ini ada dalil ala annahu idza tabayyana bahwasanya apabila telah nampak anna syarta fasidun bahwasanya sebuah syarat itu kalau sudah rusak wajib ilghahu wajib dihilangkan kalau syarat rusak syaratnya rusak ditinggalkan hilangkan li'anna Allah taala abtala hadha syart binisbatil nisa dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan syarat ini na barakallahu fikum nam kepada atau dalam artian Naam binisbatil nisa dinisbahkan kepada para wanita. Maksudnya para wanita enggak dibalikkan itu kalau setelah diuji lulus mukminah muhajirah hijrah, jangan dibalikkan pada mereka. Tapi kalau yang lainnya kalau muslimah balikkan minta dibalikkan balikkan. Paham belum? Nah, seperti itu. Fa in qila qad ittafaqna fil 'aqd 'ala kadza wa kadza, kalau ada yang mengatakan kami sudah sepakat dalam masalah transaksi seperti ini seperti ini, qulna qada'ullah haq wa syurut wa syartullah awsat. Nah, apa maksudnya? Ketetapan Allah taala itu lebih berhak untuk tunaikan dan syarat Allah taala itu lebih terpercaya. Paham belum ya? Nah, barakallahu fiikum. Syahidnya di sini